wa fahmih wal amal bihi wad da'wati ilaih karangan Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim dan siapapun di antara Anda di luar sana yang ingin membaca bersama saya di sini ini bisa di-download kitabnya di situs pribadi beliau ketik saja Faisal Qazzar Al-Jasim maka ketika masuk di website pribadinya masuk ke bagian al-kutub atau muallafat karangan-karangan beliau ambil kitab ini Idahul Mahajjah fi bayani sabilis salaf fi akhdhi ad-din wa fahmihi wal 'amal bi wal 'amal bihi wad da'wati ilayh oke sebagaimana kita sebutkan di awal pertemuan bahwasanya kita akan belajar kurang lebih 96 prinsip manhaj ahlus sunnati wal jamaah bagaimana metode Nabi Muhammad SAW dalam beragama dan kita masuk pada bahasan yang baru yaitu babun fi bayani anna al-haqqa wat tariq wahidun la yata'addad bab keterangan bahwasanya kebenaran bahwasanya jalan atau jalan kebenaran wahid cuma satu la yata'addad tidak banyak tidak bercabang inilah bahasan kita pada kesempatan pagi hari ini satu prinsip satu alam bisawab oke beliau menyebutkan di sini ayat yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman fama ba'dal haqqi illa dhalal kita sebutkan ayatnya secara utuh dalam surah Yunus ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman fadzalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun maka itulah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Perhatikan tafsir singkat dalam tafsir Al-Muyassar kata beliau hafizahullah taala fadzalikumullahu rabbukum huwal haqqul ladzi la raiba fi ibadati wahdah la dan dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian yang tidak ada keraguan pada Allah Subhanahu wa taala al mustahiqqu lil ibadah wahdah la syarika hanya Allah yang berhak untuk diibadahi tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala la syarikalah tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi satu-satunya wahda la syarikalah tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala fa ayyu syai'in siwal haq illa dhalal maka apapun selain kebenaran Allah Subhanahu wa taala kecuali adalah kesesatan. Karena kebenaran la yata'addad karena kebenaran tidak bercabang. Kebenaran cuma satu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama ba'dal famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Maka dari itu tidak ada kebenaran tidak ada kebenaran. Ya, ya, Allah Subhanahu wa taala firman, maka tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Al-musyahidun al-kiram kemudian beliau menyebutkan, "Fa kaifa tusrifuna an ibadatihi ila ibadati ma siwa?" Maka bagaimana mungkin kalian memalingkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Karena selain Allah pasti salah. selain mempersembahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pasti salah. Karena Allah lah yang benar. Hanya Allah lah yang kepadanya kita persembahkan semua ibadah kita satu-satunya tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kok masih saja ada orang yang memalingkan peribadatannya kepada selain Allah? Famadza ba'dal haqi illa dhalal? maka tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Tidak ada orang yang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah mesti sesat. Karena kebenaran la yata'addad. Al-haqqu wat tariqu la yat wahidun la yata'addad. Kebenaran, jalan kebenaran cuma satu dan tidak bercabang dan tidak berjumlah banyak. Cuma satu. Dalam ayat yang lain belum menyebutkan dalam kitab ini, surah Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili." Dan bahwasanya ini jalanku yang lurus dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u maka ikutilah ia, ikuti jalan itu as-sirat di sini ditafsirkan oleh banyak para ulama tafsir dari kalangan para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in adalah Al-Qur'an itu sendiri. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Mushahidun Al-Kiram Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus maka ikutilah ia wala tattabi'us subul dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain fatafarraqa bikum an sabili niscaya kalian akan tercerai berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala untuk lebih mudah memahami ayat ini perhatikan hadis berikut dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan, thumma qala hadza sabilullah." Dalam riwayat lain, "Hadza sabilullah mustaqima." ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا hadha مستقيما فاتبعوه Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat garis lurus suatu hari Nabi Muhammad Alaihi Wasallam membuat garis lurus di hadapan kami di tanah tentunya kemudian beliau bersabda hadza sabilullah ini adalah jalan Allah. Dalam riwayat yang lain, hadza sabilullah mustaqima. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Tsumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi." Kemudian Nabi Muhammad SAW membuat garis-garis di bagian kanannya dan juga kirinya. Kemudian beliau bersabda, "Hadhihi subul." Ini jalan-jalan yang lain. Ala kulli sabilin minha syaitanun yadu ilaih. Setiap jalan ini ada syaitannya yang menyeru kepadanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW membaca wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus maka ikutilah ia. Saya sebutkan tadi di awal di antara banyak penafsiran para ulama tafsir dari kalangan para sahabat tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in, sahabat lebih tepatnya. Yang dimaksudkan dengan as-sirat di sini adalah Al-Qur'anul Karim dan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Islam itu sendiri. Inilah jalan yang lurus. Dan ingat bahasan kita, ingat prinsip bahasan kita annal haqqa wat tariqa wahidun la yata'addad bahwasanya kebenaran bahwasanya jalan kebenaran itu cuma satu tidak bercabang apa itu jalan yang lurus ini Al-Qur'anul Karim sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah jalan yang lurus jangan ikuti yang lain-lain bahkan kata Nabi Muhammad wasallam taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada Kitab Allah wa sunnati. Dalam riwayat Imam Al-Hakim kata Nabi Muhammad SAW, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Warisan Nabi Muhammad. Selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, niscaya kalian tidak pernah akan sesat selamanya dipahami secara terbalik siapapun orang yang tidak berpegang teguh dengan dua perkara ini pasti sesat apa itu kitabullah wa sunnati kitab Allah Al-Qur'anul Karim dan sunnahku sabda beliau sallallahu alaihi wasallam Kemudian beliau menyebutkan riwayat yang lain Wan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا وما هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda wa inna bani Israel tafarraqat ala fintaini wa sab'ina millah dan sesungguhnya bani Israel terpecah menjadi 72 golongan 72 milah sekte Ya, sebelum saya lanjutkan, kata Israel yang lagi tentunya semua kita pun memperhatikan beritanya sekarang. Kata Israel, kalau betul-betul kemudian itu artinya terjemahan dalam Latin dari Israel, maka maksudnya adalah Nabiullah Yakub alaihi salam. Yang saya ingin sampaikan, siapapun kaum muslimin di luar sana, tentunya ini bukan urusan saya ya, tapi yang jelas sebagian kaum muslimin lisannya luar biasa pedas, keras, mungkin timbul karena yakni keislaman dia yang luar biasa. Sedih kita memang semuanya menyaksikan kaum muslimin tertindas tapi dia kemudian melaknat Israel. Semoga Allah melaknat Israel. Semoga Allah melaknat Israel. Maksud Anda apa? Karena kalau kita rujuk Israel, Nabiullah Yakub, Anda melaknat seorang, salah, salah seorang nabi. Tentunya saya sebutkan tadi di awal bukan urusan saya. Kalau Anda sampai level ingin melaknat pun Yahudi dia kaum, dia milah. Sebutkan kata Yahudinya bukan Israel. Karena Israel rujukannya kepada Israel, maknanya Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Jangan mencela salah seorang nabi di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik bahkan tidak menyebutkan. Doakan saja kaum muslimin. Kalau Anda mampu berpartisipasi silahkan. Terlepas dari doa mungkin Anda pendanaan kuat, Anda bisa galang dana, bahkan mungkin Anda bisa jadi relawan, monggo. Tapi lisan tetap terjaga. Itulah seorang muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, Al-Muslimu laisa bit-ta'an walal la'an wala fahishal Seorang muslim itu bukan seorang yang suka uh, mencela, mencaci maki, dan mengeluarkan kata-kata keji dan juga jorok. Sekalipun Anda betul-betul dalam keadaan marah, lebih baik yakni doakan kaum muslimin kalaupun kemudian ingin mendoakan keburukan untuk mereka lakukan pada kunut nazilah ya tapi kata-katanya bukan Israel tapi Yahud Yahudi wallahu alam bisa. Oke, okay, faedah uh, tambahan. Dan sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 millah, golongan atau sekte. Wa taftariqu ummati ala 73 millah. Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan atau sekte kulluhum finnari illa millatan wahidatan semuanya di dalam neraka kecuali satu golongan al-musyahidun al-kiram ini bentuk ancaman dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan jangan disalahartikan. Jangan main sesat-sesatin aja dong. Kayak dia aja yang paling benar. Memang situ punya kunci surga. Memang yang lain pakai kitab apa? Kitab Sunggokong kan gak gitu. Jangan gitu. Ini ancaman, ini metode dakwah Nabi Muhammad. Ada janji, ada ancaman. Kata Nabi Muhammad SAW, semua mereka di neraka itu ancaman dari Nabi Muhammad. Memastikan? Nah, tentu tidak, ini ancaman. Makanya fokus kita pada pengecualian Nabi Muhammad SAW. Illa millatan wahidah. Itu fokuskan. Supaya selamat dari ancaman Nabi Muhammad SAW. Kecuali satu golongan mereka selamat. Ah, taifatun Najiyah. Ah, ah, Al-Firqatun Najiyah. at Mansurah. Kelompok yang Allah tolong di dunia. Selamat di akhirat. Para sahabat bertanya, Waman hiya ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasul? Kelompok tersebut, golongan tersebut. Kata Nabi Muhammad SAW, Ma ana alaihi wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Ini fokus kita. Ingin selamat dari ancaman Nabi Muhammad SAW, ikuti beliau dan para sahabatnya. Tidak ada yang kemudian memastikan kemudian neraka enggak. Ingat ya, saya sebutkan tadi bahwasanya ini ancaman Nabi Muhammad. Dan ini diantara bentuk metode dakwah beliau. Bahkan metode dakwah semua Nabi dan Rasul. Ada at tafsir ada al-inzar, ada al-wa'du, ada al-wa'id. Ada pemberian kabar gembira, ada pemberian peringatan. Ada janji-janji, ada juga ancaman. Imbang kok. Kenapa? Perhatikan saudara Nabi Muhammad dalam sebuah riwayat. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man abah. Sebaliknya dari riwayat ini. Bagaimana adilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam penyampaiannya karena ini adalah wahyu. Kata beliau SAW semua umatku masuk surga, semua. Kecuali yang enggan. Nah, kalau ini kan semua masuk neraka kecuali satu kelompok. Sama kan? Fokuslah pada pengecualiannya. Kata Nabi Muhammad SAW, semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Bertanya para sahabat. Wa ma bayar Rasulullah. Wahai Rasul, siapa itu orang yang enggan masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi Muhammad, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepada aku, masuk surga dia. Barang siapa yang bermaksiat kepada aku, dialah orang yang enggan ketika kita menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehebat apapun kita ngaku kita mencintai Nabi Muhammad SAW dan Allah. Tapi kalau kita menyelisihi Nabi Muhammad SAW, itu berarti kita enggan masuk surga. Kok kemudian marah ada ancaman neraka? Kan dua-duanya imbang. Ketika para sahabat bertanya, siapa itu wahai Rasul? satu kelompok yang selamat itu. ana alaihi wa ashabi yang aku dan para sahabatku ada di atasnya, menapakinya. Itulah fokus kita. Jalani kehidupan ini sesuai yang Nabi Muhammad SAW jalani dan para sahabatnya. Hadis yang kedua, pengecualian juga fokuskan. Jangan sampai kita enggan masuk surga Allah dengan bermaksiat kepada Nabi Muhammad SAW. kan enak jadinya, imbang. Wallahu alam bisawab. Beliau menyebutkan berikut perkataan para ulama Di antaranya kata beliau kala Muhammad ibnu Aslam al بالسواد bis-sawadil a'zam ba'dama الحديثين hadainil محمد berkata Muhammad bin Al-Aslam yang dilakobi atau digelari dengan As-Sawadul A'zam sesuatu yang hitam dan besar megah banyak seperti umat gitu ya setelah beliau menyebutkan dua hadis yang kita sebutkan tadi hadis dari Abdullah bin Mas'ud tentang jalan yang lurus dan juga hadis dari Abdullah bin Umar tentang yakni terpecah belahnya umat dan yang selamat adalah yang menapaki jalan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Faraja al-hadithu ila wahidin. والسبيل التي قال في حديث ابن مسعود والذي قال ما عني ما انا عليه واصحابي maka hadis ini kembali kepada satu tujuan yang sama. Bahwasanya jalan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ialah semakna dengan yang dijawabkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika para sahabat bertanya siapa itu yang selamat ma'ana ma'ana alaihi ashabi itulah jalan apa itu jalanku dan jalan para sahabatku itulah yang dimaksudkan jadi dua hadis ini sama. Nabi Muhammad sebutkan jalan yang lurus, kemudian Nabi Muhammad sebutkan kelompok yang selamat. Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang ditapaki oleh Nabi kita Muhammad dan juga para sahabatnya. Makanya memahami agama ini dengan paham para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Fadinullahi fi sabilin wahidin. Kata beliau maka agama Allah Subhanahu wa taala ada pada satu jalan saja. Fakullu amalin a'maluhu u'ridu ala hadainil hadithain. Fama wafaqahuma amiltuhu wa ma khalafahuma Maka semua amal yang aku amalkan kata beliau, aku akan hadapkan dengan dua hadis ini. Hadis pertama tentang jalan yang lurus, hadis yang kedua adalah kelompok yang selamat yang menapaki jalan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kata beliau Muhammad bin Aslam bin Al-Aslam al-mulaqab bisawadil a'zam maka semua amal yang aku amalkan kata beliau saya akan hadapkan dulu dengan dua hadis ini maka setiap amal yang mencocoki dua hadis ini kata beliau saya akan amalkan dan setiap amal kemudian yang menyelisih dua hadis ini maka saya akan tinggalkan Walau anna ahlal ilmi fa'alu lakanu ala atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika saja ahlul ilm para ulama semua mereka melakukan menapaki atau melakukan yang aku lakukan. Setiap amal sebelum lakukan hadapkan lu dengan dua hadis ini. Niscaya mereka akan berjalan di atas jejak para nabi, jejak Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Karena Islam itu satu. Jalan kebenaran itu satu, tidak bercabang. Al-Quran dan As-Sunnah. Yang Nabi Muhammad tapaki dan para sahabatnya tapaki. Wallahu a'lam bishawab. Masuk kepada faedah. Yang pertama al-ula kata beliau anna al haqqi wa sabilullahi wahidun. Bahwasanya jalan kebenaran, bahwasanya jalan Allah cuma satu tidak bercabang. Atsaniyah yang kedua, anna tariq alladhi kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi alaihi ashabuhu radhiyallahu anhum bahwasanya jalan yang ditapaki oleh Nabi Muhammad SAW adalah jalan yang sama yang dijalan dan ditapaki oleh para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Tidak ada yang berbeda. Makanya sering kita mengulangi adalah eh, satu kaidah dari Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim juga di kitab beliau yang lain Tajridu Tauhid min Darani Syirik wa Syubahi tandir juga bisa di-download. Beliau menyebutkan kaidah muhim Kaidah yang sangat penting berkaitan dengan keutamaan generasi terbaik umat ini para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu alaihi jami'an kullu ma lam yakun ibadah fi zaman sahabah falan yakuna al-yawma ibadah. Semua yang bukan ibadah di zaman para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu alaihim jami'an, maka hari ini juga bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Simple. Karena tidak ada kebaikan yang terlewat oleh mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Tiga. Anna najata manutatun bittiba'i hadat tariq. Bahwasanya keselamatan sangat tergantung dengan mengikuti jalan ini. Jalan Nabi Muhammad yang ditapaki Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ingin selamat, ikuti Nabi Muhammad. Ingin selamat, ikuti para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Ar-rabi'atu yang keempat. Al-wa'idu liman khalafat tariq ancaman untuk orang-orang yang menyelisihi jalan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Apa itu ancamannya? Neraka. Jadi ancaman. Inilah metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Ada ancaman, di yang lain ada janji. Jangan baperan bawaannya kalau baca sabda Nabi Muhammad SAW. Ancaman harus kita hindari. Kenapa? Ada janji yang lain di sabda yang lain. Nah itu. Ini main tuduh aja. Suka ini suka nyesat-nyesatin orang nih. Suka ngafir-ngafirin orang nih. Nabi Muhammad yang ngomong, ini ancaman beliau. Maka hindari ancaman beliau. Kata Syekh di sini, al-wa'idu ancaman liman khalafat tari. untuk orang-orang yang menyelisih jalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ada ancamannya. Karena Anda pasti terpecah jika tidak mengikuti Nabi Muhammad dan memahami sabda Nabi Muhammad seperti pahamnya para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Yang kelima, anna salafiyata manhajun wa tariqun la ashkhas wa asma. Bahwasanya yang dimaksudkan dengan as-salafiyah itu adalah manhaj itu adalah jalan, itu adalah metode beragama, bukan orang-orang tertentu. Bukan nama-nama tertentu. Yang namanya as-salafiyah, ad-da'wah as-salafiyah ini manhaj. Jalan metode agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan bab bahwasanya kebenaran, bahwasanya jalan kebenaran cuma satu dan tidak terpecah belah dan tidak banyak. Jalan kebenaran cuma satu, Islam, Al-Quran, As-Sunnah, jalan yang ditapaki oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Mudah bermanfaat. Salah dan khilaf. Saya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.